بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله ما tentang pembahasan niat hadis yang kedua masih semakna dengan hadis Jabir bin Abdullah adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik mengatakan raja'na min ghazwati Tabukin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pulang dari perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan bahwa kisah yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah adalah perang Tabuk dan Tabuk merupakan daerah yang jauh dari kota Madinah, sekitar 800 kilo dan mereka dulu berangkat menggunakan onta kuda dan semacamnya untuk bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqal Rasulullah SAW mengatakan, "Inna aqwaman khalfana bil Madinah." Sungguhnya ada orang-orang sekelompok kaum di kota Madinah, ya. "Ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana." Tidaklah kita semua yang hadir me, apa, melaksanakan pertempuran ini, kemudian pulang melewati jalan di pegunungan, menempuh sebuah jalan-jalan terjal dan juga termasuk wadian lembah-lembah melainkan mereka akan mendapatkan pahala yang kita dapatkan. Habasahumul udhur. Mereka ingin mengikuti perjalanan kita akan tetapi mereka terhalang oleh sebuah udhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik juga sama, merupakan sahabat Nabi yang mulia, yang masih muda. Beliau dilahirkan 10 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang maka Anas Malik yang masih muda 10 tahun dibawa oleh ibunya untuk menghadap kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, ghailumuka Anas. Ini adalah pembantumu, ya Rasulullah. Anas fad'ullah lahu." Wahai Rasul, doakan beliau. Maka akhirnya didoakanlah Anas Malik radhiyallahu anhu dengan doa yang masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma Ya Allah, berikanlah dia harta dan anak yang banyak dan berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya. Maka Anas Malik cerita, sebelum aku meninggal, aku telah menguburkan dari anak cucuku sampai 100 orang lebih. Karena anaknya banyak. Kemudian hartanya juga banyak. Bahkan umurnya juga panjang. Beliau dipanjangkan usianya sampai lebih dari 100 tahun. Dan Anas Malik radhiyallahu an, beliau merupakan orang yang sangat cinta dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang sangat masyhur ketika beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi undangan seorang sahabat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantap hidangan yang diberikan berupa roti, kemudian sayur yang ada daging dan juga ada marok atau kuahnya. Kemudian di situ ada buah labu. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u min hafatayis sahfah." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan lahap sampai beliau membersihkan bekas makanan itu sampai tidak tersisa sekali, padahal di situ ada duba atau ada sebuah lauk berupa labu. Maka kata Anas Malik radhiyallahu anhu, "Famaziltu uhibbud dubba'a min yaumi'idz." Dan sejak saat itu aku suka untuk makan dubba, makan buah labu karena beliau melihat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam makan buah labu. Ini menunjukkan bagaimana kadar kecintaan para sahabat Nabi ketika mereka ingin meneladani Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, membuktikan kecintaan dengan ketaatan, dengan menyamakan amal dan juga hobi serta kebiasaan mereka dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disampaikan juga tentang kebiasaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم أنس bin Malik kami tidak pernah melihat salat yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana salatnya Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim. Ini merupakan sebuah usaha para sahabat dalam membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berusaha menyamakan ibadah mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan sebaik-baik bukti. Bukan seperti orang yang mengaku cinta akan tetapi jauh dari ajaran. Orang yang mengatakan cinta tetapi tidak taat. Ya, orang Arab mengatakan ta'sil ilaha wa anta taz'um hubbahu hadha la umri fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u engkau bermaksiat kepada Allah sambil menyangka bahwa engkau mencintai Allah. Ini merupakan sebuah perkataan yang sangat hina. Nah, seandainya cintamu adalah cinta yang jujur niscaya engkau akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebiasaan di semua manusia orang yang cinta akan taat kepada orang yang dicintai maka merupakan sebuah hal yang wajar dan tuntutan dalam Islam untuk orang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah saw alaihi wasallam sudah semantasnya mereka melakukan apa yang diamalkan Rasulullah saw meneladani termasuk dalam hal yang ditinggalkan ditinggalkan Rasulullah SAW berarti kita tinggalkan seperti ini adalah sebuah usaha untuk meneladani Rasulullah SAW dan membuktikan kecintaan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang-orang yang turut niat untuk melakukan sebuah ibadah, mereka akan mendapatkan pahala dari ibadah tersebut sekalipun mereka belum sempat melakukannya. Kita bayangkan jihad merupakan ibadah yang mulia untuk <clears throat> meninggikan Eh, kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk menghilangkan kekufuran, kesyirikan segala macam dan membutuhkan perjuangan, harta, jiwa dan raga. Akan tetapi sebagian kaum muslimin tidak memiliki modal yang sama sehingga mereka tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan kaum muslimin lainnya. Ketika mereka tidak mampu untuk melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi mereka sudah meniatkan maka Allah Subhanahu wa taala membalas niat mereka dengan memberikan pahala yang juga didapatkan oleh orang-orang yang sempat mengerjakannya. Dan ini merupakan penghormatan Allah kepada setiap kaum muslimin yang berusaha dengan niat dan tekad yang benar untuk melakukan sebuah ibadah. Tentu niat yang benar adalah orang betul-betul ingin mengerjakan. Bukan hanya sekedar khatarat kata para ulama, hanya sekedar pikiran yang terlintas. Ah, saya juga ingin seperti itu. Tapi tidak ada niatan untuk mengerjakan. Orang yang betul-betul niat dia adalah orang yang bertekad untuk mengerjakan kemudian barangkali sudah melakukan sebab akan tetapi terhalang karena ketidakmampuan. Ini yang disebutkan dalam hadis orang yang sudah ingin meniatkan sebuah amal kemudian terhalang karena ketidakmampuan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. dalam hadis, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah." Orang yang sudah meniatkan sebuah amal akan tetapi dia belum sempat untuk melaksanakan maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang sempurna. Ini jika belum diamalkan. Akan tetapi merupakan kemurahan Allah yang lebih banyak ketika seorang berhasil mengamalkan sebuah ibadah dan dia berusaha untuk merutinkan. Ternyata di kemudian hari dia mendapatkan sebuah uzur. Dia terbiasa melakukan sholat berjamaah. Dia terbiasa melaksanakan puasa. Terbiasa sedekah, belajar, tolabul ilm. Akan tetapi tiba-tiba dia sakit atau dia sedang safar sehingga karena orang yang sedang melakukan perjalanan biasa ter, terbatas dari beberapa aktivitas maka dia akan tetap mendapatkan pahala sempurna apa yang dia lakukan kebiasaannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Rasulullah saw menyatakan idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana muqiman sahih apabila seorang hamba sakit atau sedang melakukan perjalanan jauh lalu dia tidak bisa melakukan beberapa aktivitasnya maka dia akan mendapatkan pahala sempurna apa yang biasa biasa dia lakukan ketika dia sedang tidak safar maupun sedang tidak sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa istiqamah di atas sunnah. Wallahu taala alam sallallahu wasallam barakallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.